Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم Syekh rahimahullahu taala setelah beliau menjelaskan tentang masalah jumlah paling sedikit dikatakan salat berjamaah itu yaitu seorang imam dan seorang makmum dan telah kita jelaskan dalil-dalil tentang hal tersebut ya diantaranya kita sebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya demikian pula selainnya dan di dalam hadis Anas bin Malik tatkala mulaikah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu jamuan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirnya beliau salat di rumahnya mulaikah ya bersama Anas bin Malik dan salah seorang anak yatim Kemudian di belakangnya adalah mulaikah. Iya. Dan dari sana kita memetik suatu faidah bahwasanya uh, seorang anak atau anak-anak yang sudah mumayyiz yang sudah berumur tujuh tahun ke atas ya itu boleh untuk dimasukkan dengan saf orang dewasa ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini namun yang rajih berdasarkan hadis Anas bin Malik tadi bolehnya untuk memasukkan saf anak-anak yang sudah mumayyiz ke dalam saf orang dewasa. Iya. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitab beliau Tamamul Minnah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Amma ja'lu sibyani wara'ahum falam ajid fihi siwa hadal hadis." Adapun kata beliau menjadikan anak-anak berada di belakang saf orang dewasa maka aku tidak menemukan dalil tentang hal tersebut kecuali hadis ini. Ada hadis yang menunjukkan menyendirikan atau mengkhususkan saf anak-anak tidak dimasukkan ke dalam saf orang dewasa. Namun kata Syekh Al Albani, wala taqumu bihi hujjah. Namun hadis tersebut hadis yang tidak sahih. Hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis yang tidak bisa dijadikan dalil karena lemah. Nah, oleh karenanya kata beliau, fala ara ba'san min wuqufis sibyani ma'ar rijali. Maka aku memandang dalam hal ini kata beliau akan bolehnya untuk menjadikan sok anak-anak bersama dengan sok orang dewasa kata Syekh Al Albani id kana fi saffi muttasi' muttasa'un wa salatul yatimi ma'a Anasin wara'ahu sallallahu alaihi wasallam hujjatun fi hal tersebut manakala safnya luas dan mencukupi nah boleh dimasukkan bersama anak dewasa apa orang dewasa ya. dan salat anak yatim bersama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah dalil akan hal tersebut dalil akan hal tersebut. Ya, sebab dalam hadis tersebut Nabi SAW salat sebagai imam sementara di belakang beliau adalah Anas bin Malik dan seorang anak yatim. Ya, seandainya ya, harus memisah antara saf orang dewasa dengan saf anak-anak, ya mestinya anak yatim tersebut berada di belakangnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Namun karena bolehnya hal tersebut maka tidak mengapa ya menggandengkan safnya orang dewasa bersama safnya anak-anak. Ya. Dan hal tersebut adalah pendapat yang kuat wallahu taala alam. Ya terlebih lagi kata para ulama dari sisi pertimbangan yang lain, ya manakala kalau kita menyendirikan atau mengkhususkan soft anak-anak ya berada di belakang soft orang dewasa, ya hal tersebut terkadang bisa menimbulkan keributan. Ya, dimaklumi bersama kalau anak-anak sudah sama-sama bersama dengan temannya bukan malah sholat malah ribut, ya kan? Iya, maka kalau misalnya dimasukkan ke dalam saf saf orang dewasa, ya, disisipkan di saf-saf orang dewasa, maka hal tersebut tentunya ya lebih apa e, mengurangi keributan dan tentunya hal tersebut lebih menenangkan di dalam sholat. Nah, ini diantara faedah yang kita bisa dapatkan. Ya.